Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Ahad pagi Masjid Al-Asri Pekungerjo rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan pelajaran akidah dari Fatwa Al-Aqidah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Kita sampai pada soal atau pertanyaan yang ke-98 <clears throat> tentang hukum mendatangkan non muslim ke jazirah Arab. Jawaban beliau mendatangkan non muslim ke jazirah Arab, aku khawatir itu adalah termasuk bentuk menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena terdapat hadis yang sahih anhu dari Rasul dalam Sahih Bukhari Rasul mengatakan saat sakit yang mengantarkan kepada kematian akhirul musyrikina min jaziratil Arab. Keluarkanlah orang-orang musyrik, usirlah orang-orang musyrik dari jazirah Arab. Diatkan oleh Al-Bukhari. Dalam Sahih Muslim, Anahu Nabi mengatakan, Sungguh aku akan usir orang Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab sehingga tidaklah aku tinggalkan di Jazirah Arab illa musliman kecuali muslim. Maka ini hukum dasarnya tidak boleh akan tetapi istik, lakin istiqdamuhum mendatangkan mereka karena butuh kepada keahlian mereka la najidu yang kita tidak dapatkan muslim yang bisa memenuhi kebutuhan itu jaizun boleh dengan syarat mereka tidak diberi ikomatan mutlakotan ikomah itu KTP <coughs> izin tinggal ini izin tinggal itu disebut ikomah ya. ikomatan mutlakotan ini di Saudi izin tinggal namanya ikomah tidak diberi ikomah yang bersifat mutlak tanpa batas. Non ikomahnya ikomah sementara. Ya, maka eh, beliau katakan mendatangkan tenaga ahli dari eh, non muslim sebagai tenaga ahli di jazirah Arab boleh dengan syarat yang pertama, tidak ada muslim yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian yang kedua, tidak diberi izin tinggal permanen. Wahai itu dan di mana kami katakan boleh, maka in jika berdampak mendatangkan mereka itu berdampak mafasid diniyah, kerusakan agama dalam akidah dan akhlak, maka boleh ini jadi haram. Karena kaidah innal jaiza bahasanya hal yang boleh idza tarattaba alaihi mafsadatun jika berdampak hal yang negatif sara muharraman ya, jadi haram tahrim al wasail sebagaimana hukum haramnya dengan status hukum haram wasilah ini kaidah dan di antara hal yang penting dalam belajar dalam adalah e, mencermati, menghafal dan memperhatikan kaedah-kaedah yang kita dapatkan dalam buku yang kita kaji. <clears throat> Maka di sini disampaikan kaidah penting bahasanya mubah itu mubah selama tidak mengantarkan pada mafsadah. Manakala mubah itu mengantarkan pada mafsadah, hukumnya adalah haram. Namun tahrimal wasail sebagaimana haram namun haramnya bukan haram asli namun haramnya haram karena sarana karena dia jadi sarana yang mengantarkan kepada hal yang haram kama wa maklum dan ini kaidah ini adalah kaidah yang telah diketahui oleh para penuntut ilmu <clears throat> dan di antara dampak negatif al-mutarattabah yang jadi dampak hal itu mendatangkan non muslim ke jazirah Arab adalah kekhawatiran Eh, cinta pada mereka dan ridha bimahum alaih minal kufri kekafiran yang mereka miliki. Demikian juga hilangnya kecemburuan agama karena banyak berinteraksi dengan mereka. Dan di tengah-tengah kaum muslimin alhamdulillah terdapat kebaikan dan insyaallah Allah mencukupi. Nas'alullah hidayah wa taufiq. Kemudian selanjutnya adalah sebagian orang mengklaim Bahasanya sebab takhalluf keterbelakangan kaum muslimin karena berpegang teguh dengan agama. Subuhatnya, dalihnya, anal gharba, bahasanya orang barat, tatkala mereka meninggalkan semua agama, memerdekakan diri dari semua agama, wasalu ila ma wasalu ilaih. Mereka minat takadum al-hadori, takadum kemajuan, hadori peradaban. Mereka mencapai takadum hadori, kemajuan peradaban yang mereka capai. Dan terkadang mereka orang-orang tersebut menguatkan dalihnya bima'ing dal ahrarab. Bahasanya di tengah-tengah orang barat terdapat banyak hujan, tanam-tanaman, berlimpah, maka apa pandangan Anda tentang hal ini? Maka kita lihat kita uh, jawaban Sayyidina Muhammad rahimallahu taala perkataan ini tidaklah mungkin muncul kecuali dari orang yang memiliki iman yang lemah atau tidak punya iman sama sekali. Hilang iman dari dirinya. Ditambah jahilun bitarikh. Tidak tahu sejarah. Ghairu alimin bi asbabin nasri. Ditambah tidak tahu tentang sebab-sebab kemenangan. Maka umat Islam tatkala berpegang teguh dengan agamanya di awal Islam, mereka memiliki izzah kemuliaan, watamkin kekuasaan, wal dan kekuatan, wasaitarah dan kekuasaan atas semua aspek kehidupan. Bahkan sebagian orang mengatakan, orang-orang barat tidaklah mendapatkan faedah apa ilmu yang mereka e, ambil faedahnya, kecuali ilmu tersebut mereka ambil dari kaum muslimin di awal Islam. Akan tetapi umat Islam takhallafat kathiran banyak terbelakang dalam masalah <clears throat> andiniha dari agamanya. Kemudian mengadang-adakan bid'ah dalam agama Allah satu hal yang bukan bagian dari Islam. Ada bid'ah akidah, ucapan dan perbuatan. Maka gara-gara hal tersebut terjadilah at-ta'akhul al-kabir. Keterbelakangan besar-besaran. Takhalluf kemunduran besar-besaran. Dan kami yakin dengan seyakin-yakinnya. Dan kami jadikan Allah sebagai saksi. Seandainya kita kembali ila makana alih aslafuna. Sebagaimana para pendahulu kita. Kita kembali dalam masalah agama. Dan beragama sebagaimana beragama para pendahulu kita lakanat lana al-izzah. Tentu kita akan memiliki kemuliaan, kemuliaan wudhu dan kemenangan atas semua manusia. Oleh karena itu ketika Abu Sufyan ya, ngobrol dengan Hirqal, Raja Romawi, dan Romawi di waktu itu tabar teranggap daulatan uzma, negara yang besar, ya, membicarakan ma'alehi Rasul, eh, keadaan yaitu keadaan agama Rasul alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Maka Hirkal mengatakan, ingkana matakulu haqqa, sungguh jika benar apa yang kau katakan, fa sayamliku matahta hati ini Maka dia akan menguasai apa yang ada di bawah dua telapak kakiku ini. Dan tatkala Abu Sufyan ibn Harab Khoja keluar demikian bersama kawan-kawannya dari tempatnya Hirqal. Qal Abu Sufyan mengatakan laqad amira amira bimana azuma sungguh telah besar sungguh telah besar ini e, perkara Ibnu Abi Kabsyah maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai dia ditakuti oleh Raja Bani Asfar. Yang dimaksud dengan Bani Asfar e, adalah Romawi. Eh, Romawi eh, yang dimaksud Bani Asfar adalah Romawi di Fathul Bari terdapat penjelasan kenapa mereka disebut Bani Asfar anak keturunan kuning. Maka dikatakan inna jaddahum bahasanya nenek moyang Romawi namanya Rum ibn Ais tazawwaja binta Malikil Habasyah. Itu menikahi putri raja Ethiopia. Faja'a launu waladihi maka e, kemudian keturunan dari pernikahan ini lahirlah anak yang warna kulitnya bainal bayat pesawat antara tengah-tengah antara putih dan hitam faqilalahu asfar disebutlah itu dengan sebutan asfar demikian dikatakan oleh Ibnul Ambari Ya amira tadi bi fatil hamzah wa kasril mim, amira maknanya azuma. Di fatul bari dikatakan maknanya azuma. Eh, Hirqal itu membaca bikasil ha wal fatira ya. hira berarti maaf bikasil ha wa fatira wa sukunil qaf bacanya hiraqal wa malik rum wa laqabu qaisar dengan gelar qaisar ya, bacanya hiraqal kasil ha haknya di kasrah ra-nya di fathah kemudian qafnya disukun Kemudian yang dimaksud dengan Ibnu Abi Kabsyah di Fathul Bari dikatakan aradabi an-nabi. Yang dimaksudkan adalah nabi. Li'anna Abu Kabsyah ahadu ajdadihi. Karena Abu Kabsyah salah satu kakeknya Nabi. Wa adatul Arab idan taqasat nusibat ila jaddin ghamidin dan orang Arab punya tradisi kalau mau merendahkan seseorang, ya, mau merendahkan seseorang, maka orang tersebut akan dinasabkan kepada kakeknya yang tidak kondang. Pada nenek moyangnya yang Romidin yang tidak terkenal. dan terdapat sejumlah pendapat tentang siapa itu Abu Kapsah di jalur-jalur nasabnya Nabi. Dan intinya itu ini budaya orang Arab ketika mau melecehkan seseorang maka orang tersebut dinasabkan kepada nenek moyangnya yang tidak terkenal. Kembali ke fatwa al-aqidah, adapun mahasol apa yang didapatkan di negara-negara barat yang kafir yang ateis al menatakatum berupa kemajuan dalam sinaat, industri dan yang lain, maka agama kita Islam tidak melarang hal itu. Walau anana iltafatna ilahi seandainya kita mau peduli padanya. Akan tapi sangat disayangkan doyakna hada wahada. Keadaan umat Islam itu menelantarkan masalah agama dengan bid'ah dan melantarkan masalah dunia ya, dengan tidak rajin melakukan penelitian. Doyak nadinana kita telantarkan agama kita ya, dengan ditambah-tambahi dengan dirusak wadoyakna dunianya. Masalah kemudian e, ketekunan untuk melakukan studi, melakukan penelitian, ya, itu juga ditelantarkan. Ya, padahal eh, eh, lalu kemudian disalahkan kemajuan teknologi tidak didapatkan ya, karena ya, karena masalah agama. Padahal agama ini juga ditelantarkan. <clears throat> Wa ila jika tidak maka e, fa inna dinal islami karena agama Islam la yu'aridu aridu ada taqaddumat tidaklah menentang yang namanya kemajuan teknologi. Bahkan Allah Ta'ala berfirman agar orang mengumpulkan kekuatan sehebat-hebatnya dalam bidang persenjataan, teknologi persenjataan, karena itu sangat bermanfaat untuk untuk kekuatan militer kaum muslimin. Wa itulahum mastata'tu min kuwah, siapkanlah kekuatan yang mampu kalian siapkan wa min ribatil khayli dan kuda-kuda yang terikat turhibuna bihi adwallahi wa aduwakum yang dengannya kalian bisa menakut-nakuti musuh Allah dan musuh kalian yaitu orang-orang kafir. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Mulk, Allah telah jadikan untuk kalian bumi itu dalulan, nyaman untuk sebagai tempat beraktivitas, famsufi manakibiha silahkan berjalan di penjuru-penjuru bumi wakulu birizqih dan makalah sebagian dari rezeki Allah. Demikian juga di surat Al-Baqarah 29 Allah tegaskan bahasanya e, semua yang ada di muka bumi adalah fasilitas untuk manusia. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Dialah Allah yang menciptakan bagi kalian semua yang ada di muka bumi lakum untuk kalian jami'an semuanya. Semuanya untuk kalian. Artinya supaya kalian manfaatkan. Maka Allah perintahkan secara tidak langsung Allah perintahkan manusia untuk memanfaatkannya. Dan untuk memanfaatkan kekayaan alam, butuh ilmu, butuh pengetahuan, butuh studi, butuh penelitian, dan seterusnya. Dan ayat-ayat yang lain yang mengumumkan iklanan zahiran secara terang-terangan kepada manusia untuk bekerja, untuk beramal dan bekerja, wayantafi dan mengambil manfaat. Umat ingat kemajuan agak kemajuan dunia la ala hisab bin, la ala hisab din. Tidak boleh dengan mengorbankan agama. Hisab di sini artinya mengorbankan. Fahadil umam al-kafirah maka umat-umat ini atau bangsa-bangsa kafir tersebut adalah bangsa yang kafir sejak asalnya. Agama yang diklaim adalah agama yang batin. Fahuwa maka agama tersebut dengan ateis ala hadin sawain sama derajatnya. La farqan ada beda, sama-sama kekafiran. Dan Allah Ta'ala berfirman, siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, itu siapa yang memeluk agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Wa'inkana meskipun ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, mereka memiliki sebagian kelebihan yang dengannya mereka menyelisihi orang kafir yang lain dalam kelebihan tersebut. Akan tapi dalam masalah akhirat, maka ahli kitab dengan orang kafir yang lain itu sama. Adapun di hukum dunia, maka ada sejumlah perbedaan antara eh, kafir ahli kitab dengan kafir yang lain dalam masalah makanan, Eh, dalam masalah sembelihan dan yang lainnya. <coughs> Namun itu untuk hukum dunia. Adapun hukum akhirat sama saja. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersumpah, tidaklah mendengar dakwah Nabi dari umat ini Yahudi ataupun Nasrani, kemudian tidak mengikuti ajaran Nabi kecuali dia adalah penghuni neraka. Maka mereka pada asalnya adalah orang kafir, baik menisbatkan ibadah Yahudi, Nasrani, ataukah tidak menisbatkan kepada satupun dari agama-agama tersebut. Adapun apa yang terjadi pada mereka berupa banyaknya hujan dan yang lain, fahum maka mereka juga tertimpa uh, fahum yusabu nabi hada, maka mereka mendapatkan hal ini sebagai ujian dari Allah dan ujian. Yaitu, dan disergakan bagi mereka hal yang menyenangkan bagi mereka dalam kehidupan dunia. Ini adalah bentuk Allah menyegerakan kenikmatan untuk mereka. Sebagai balasan atas eh, aktivitas-aktivitas uh, sosial yang bagus yang mereka lakukan. Sehingga nanti di akhirat mereka sudah tidak lagi punya uh, punya alasan eh, di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena merasa telah beramal ini dan itu. Sebagaimana perkataan Nabi alaihi salatu wasallam kepada Umar bin Khattab ketika Umar melihat Nabi qad athara fi jambihi hasiron. Tikar itu telah memberikan bekas pada lambung Nabi. Maka Umar pun menangis lantas e, mengatakan wahai Rasulullah orang Persia dan Romawi mereka hidup dalam mereka menikmati hidup fima yaisuna fihi minan naim dalam nikmat yang mereka dalam kenikmatan hidup yang mereka rasakan. Sedangkan Anda dalam keadaan semacam ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ya Umaru haula'i kaumun ujjilat lahum tayyibatuhum fil hayatid fi hayatihim dunya. Wahai Umar bin Khattab, mereka adalah sekelompok orang yang disegerakan kenikmatan bagi mereka dalam kehidupan dunia. Ini. Tidakkah engkau rela dunia itu untuk mereka dan akhirat milik kita? Suma innahum ini jawaban yang pertama. Kemudian jawaban yang lain, kemudian mereka orang orang barat negeri-negeri kafir ya'tihim minal qahti. Mereka juga mengalami kemarau. Mereka mengalami bencana zalajil, eh, gempa, awasib, badai atau topan al-mudamirah yang menghancurkan. Dan ini satu hal yang maklum, satu hal yang telah diketahui. Wa yunsaru da'iman fil idhaat dan disebarluaskan, selalu diberitakan, disebarluaskan di radio-radio dan di koran dan yang lain. Walakin man waqa'a so'alu anhu a'ma. Akan tapi orang yang mengajukan pertanyaan ini adalah orang yang buta. Nih Allah butakan e, hatinya sehingga tidak tahu realita. Maka ketika disebutlah Eropa, maka yang disebut cuma itu e, jadi kemakmuran banyaknya tanaman-tanaman, banyak hujan dan seterusnya. Oh, padahal e, bencana alam juga banyak di sana. Ya, tidak mengetahui realita, tidak mengetahui hakikat senyatanya, maka nasihatku kepada penanya atau orang yang uh, memiliki klaim di atas untuk bertobat pada Allah Azza wa Jalla dari anggapan-anggapan ini sebelum tiba-tiba datang kepadanya kematian. Adalah kembali kepada Rabbnya dan menyadari bahasanya tidak ada kemuliaan bagi kita, tidak ada kemuliaan, tidak ada kemenangan, tidak ada siadah Di kata-kata sayyid, ke ke kekuasaan kecuali jika kita kembali kepada agama Islam dengan kembali yang hakiki. Yaitu dengan perkataan yang jujur dan perbuatan yang jujur. Wa alama dan daklah dia sadari ma alaihi haula'il kufar bahasanya agama orang-orang kafir adalah agama yang batil dan tidaklah benar dan disadari bahwasanya tempat tinggal mereka di akhirat adalah neraka. Sebagaimana yang Allah kabarkan hal tersebut dalam kitabnya dan dikabarkan dan Allah kabarkan melalui lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan an hadal imdad, adapun imdad itu bantuan, itu bantuan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka dengan ni'am berbagai macam kenikmatan maka itu fungsinya adalah yang pertama ibtila wa imtihan, ujian dan ujian agar semaka, mereka semakin mantap dengan kekafirannya, dengan kejelekannya. Kemudian yang kedua adalah takjilu tayyibatin. Adalah penyegeraan nikmat, kenikmatan duniawi. Hatta idha halaku, sehingga ketika mereka mati dan meninggalkan kenikmatan ini, ya, kemudian berpindah menuju neraka, maka akan bertambahlah e, penyesalan mereka, rasa sakit mereka dan kesedihan mereka. Inilah di antara hikmah Allah memberikan nikmat kepada mereka mereka orang kafir. Ala annahum namun ingat bahasanya mereka pun kama kultu sebagaimana aku katakan tidaklah selamat dari al-kawarif bencana yang menimpa mereka berupa zala, zalazil, berupa gempa bumi, kemudian kemarau, awasib, badai atau topan, faidonat, banjir, dan yang lain. Aku mohon kepada Allah bagi orang yang muncul darinya pertanyaan ini, semoga Allah berikan badannya hidayah dan taufik, dan Allah kembalikan dia kepada kebenaran, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membuat kita seluruhnya melek terhadap agama ini, innahu jawadun kirim, sungguh Allah adalah yang maha pemurah dan pemurah. Nah, kemudian kita akan bahas uh, selanjutnya kita akan banyak membahas tentang masalah koreksi untuk sejumlah kata-kata dari sisi tinjauan akidah. Sebagian orang punya anggapan bahasanya memperbaiki kata-kata itu tidak penting. Yang penting salamatul qalbi. Hatinya bersih. Meskipun ngomong seenaknya. Maka apa arahan Anda tentang hal ini? Maka jawaban beliau jika yang dimaksud dengan memperbaiki kata-kata adalah memperlakukan kata-kata agar sesuai dengan bahasa Arab, sesuai dengan bahasa Arab semata-mata tujuan bahasa, fada sahihun maka itu satu hal yang benar. Fa'inallahu yahumu maka itu tidak penting dari sudut pandang akidah. Antakuna al-alfat tidaklah penting dari sudut pandang akidah manakala bahasa itu harus kalau dalam bahasa kita harus IYD misalnya. Itu tidak penting. Dari sudut pandang akidah tidak penting. Dari sudut pandang ahli bahasa ya lain lagi. Ya. Dari sudut pandang akidah apakah berbahasa harus IYD yang resmi? Ya tidak harus. Demikian juga maka dalam hal ini semata-mata perbaikan eh, bahasa dalam artian kata-kata itu ya. antakuna al alfat ghairu jariyatin dikarenakan kata-kata tidak sejalan dengan bahasa Arab ya, maka itu tidak penting dari sisi akidah selama maknanya dan pesannya bisa dipahami dan pesannya adalah pesan yang baik namun jika arada al alfat jika yang dimaksudkan dengan perbaikan kata-kata adalah meninggalkan kata-kata yang menunjukkan kekafiran dan kemusyrikan, maka mengatakan itu tidak penting satu hal yang tidak benar. Bahkan memperbaikinya adalah satu hal yang penting. Tidak mungkin kita katakan kepada kepada seseorang atlik lisanak. Ya, maka lepaslah lisanmu. Fi uli kulli silahkan katakan apapun selama niatnya baik. Namun kita katakan al-kalimatu muqayyadatun. Bahasa yang kata-kata itu harus diikat dengan dengan apa yang diada dalam syariat Islam. <coughs> Dan di antara hal yang menunjukkan hal ini karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perhatian untuk tashihul alfat memperbaiki kata-kata. Nama yang maknanya jelek Nabi ubah. Nabi ubah itu eh, Nabi Ubay Ini menunjukkan perhatian terhadap tashih al-alfat, koreksi terhadap kata-kata. Ketika ada orang yang mengatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Masa Allah wa Nabi marah besar. Padahal kesalahan ini, kesalahan orang tersebut bukan dalam kesalahan niat. Namun kesalahannya dalam kesalahan kata-kata. Karena huruf wawu, cuma gara-gara huruf wawu. Gara-gara huruf wawu Nabi marah besar. Masa Allah wa Ini salahnya cuma gara-gara huruf wawu. Nabi marah besar. Aja'altani lillahi niddan kata Nabi SAW. Apakah engkau mau jadikan aku sebagai sekutu dan saingan bagi Allah? Padahal kesalahannya cuma kesalahan wawu. Kesalahan satu huruf. Kesalahan satu kata. karena ini dari sudut pandang syariat dari sudut pandang akidah ini satu hal yang tidak benar, Nabi marah. Kemudian Nabi memberikan koreksi. Oke, ini menunjukkan bahasanya e, koreksi kata-kata itu satu hal yang urgen dalam Islam. Oleh karena itu maka selanjutnya dijumpai pertanyaan tentang apa hukum ucapan Semoga Allah mengabadikan hari-harimu. <coughs> Maka ucapan semoga Allah mengabadikan hari-harimu, melanggengkan hari-harimu, nal tidak fi ini tergolong berlebihan dalam berdoa. Karena abadinya hari itu mustahil. Bertentangan dengan firman Allah Ta'ala, semua yang ada di atas muka bumi itu fana, yang baka, yang abadi adalah wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan dan kemuliaan. Dengan demikian juga firman Allah Ta'ala, tidaklah kami jadikan libasyarin bagi manusia sebelummu al-hulda hidup yang kekal. Apa engkau meninggal dunia, lantas mereka itu akan hidup selamanya. Ya, maka kemudian sebagian orang meminta dengan wajah Allah dengan mengatakan Aku minta kepadamu dengan wajah Allah demikian dan demikian. Apa hukum ucapan ini? Wajah Allah terlalu mulia jika dipakai oleh seseorang untuk meminta syai'am dunia. Satu bagian dari dunia. Kemudian dia jadikan permintaan dengan wajah Allah Azza wa Jalla. Dia gunakan sebagai sarana yang dia pakai untuk mendapatkan maksudnya dari kawannya ya, apa yang dia inginkan dari kawannya Allah ditawasal ilaihi bidzalik yang dia gunakan ya, dia gunakan sarana untuk mendapatkan maksud tersebut dengan kata-kata tadi demi wajah Allah maka falitimanna ahadun maka janganlah seorang pun ya, melakukan alam mislihada soal pertanyaan semisal ini atau permintaan semacam ini Janganlah mengatakan wajahullah alaik. Ya, wajah Allah atasmu atau aku meminta dengan wajah Allah. Demikian dan demikian. Wa ma'ashbaha dhalik. Atau hal semacam itu. Maka beliau katakan di antara hal yang tidak boleh seorang ya, untuk kemudian menyangatkan permintaan. Kemudian dia menggunakan kalimat dengan menyebut wajah Allah. Dengan wajah Allah, tolong mampir ke rumahku Aku minta kepada baginda dan demikian. Di satu hal yang tidak diperbolehkan. Wajah Allah terlalu mulia jika digunakan untuk meminta e, mengajukan permintaan sebagai sarana untuk mengajukan permintaan yang bersifat duniawi kepada kawannya. <coughs> Kemudian e, apa hukum doa panjang umur? atallahu baqa'aka. Tatala umrun. Ya, semoga Allah panjangkan ya, keberadaanmu. Semoga Allah lamakan keberadaanmu atau semoga panjang umur. Tidaklah sepatutnya secara mutlak berdoa meminta panjang umur. Karena panjang umur kot yakunu khairan. Boleh jadi itu baik dan manfaat dan panjang umur itu boleh jadi jelek. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi bahasanya syarun nasi sejelek-jelek manusia mantola umruhu wa sa'a amaluhu. Telah yang panjang umurnya dan jelek kelakuannya. Ya, wa ala hada berdasarkan hal ini kalau diganti semoga Allah memberikan panjang umur untukmu dalam taat kepadanya atau kalimat semacam itu itu tidak mengapa. Tapi kalau mutlak tanpa ada kalimat dalam ketaatan atau penuh dengan keberkahan, sekedar semoga panjang umur, ya, maka ini layam beri satu hal yang kurang tepat. Kemudian kasiran manara ya, sering kali kita lihat ala judron di tembok terdapat tulisan lafadz jalalah yaitu Allah dan di sampingnya terdapat lafadz Muhammad. Atau kita jumpai hal tersebut di kertas atau di buku atau di sebagian mushaf maka apakah posisi semacam ini satu hal yang ya, yang boleh maka posisi semacam ini satu hal yang alaisa bisa tidak benar karena posisi ini menimbulkan image menjadikan nabi tandingan dan sama dengan Allah Seandainya ada seseorang melihat tulisan semacam ini dan dia tidak tahu apa yang dituliskan pada keduanya, saya dia yakin dengan sangat yakin, bahasanya keduanya itu sama dan semisal. Oleh karena itu wajib menghilangkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga tetaplah pandangan cuma pada tulisan kepada Allah semata. Ya, maka wajib menghilangkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini titik di situ ya. Waya bakaan nazar Kemudian tersisalah telaah untuk tulisan Allah semata. Ini. Maka kalau tulisan Allah semata, fa'innaha kalimatun yakuluha sufiyah. Ini adalah zikir khas orang-orang sufi. Yang zikirnya Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Maka ini kata yang Eh, yang diucapkan oleh orang sufi dan mereka jadikan sebagai ganti zikir yang benar. Mereka berzikir dengan Allah Allah maka menimbang hal ini menulis Allah semata juga perlu dihilangkan. Fala yuktab Allah maka tidak perlu nulis Allah, tidak perlu Muhammad di tembok, di kertas ataupun yang lain. Kalau mau nulis subhanallah atau alhamdulillah atau yang lain. Demikian eh, pendapat beliau dalam masalah ini. Ya, dan kalau kita lihat tadi anali, eh, alasan yang dipakai, walau anna ahadan ro'ahadil kitab dan seterusnya, <clears throat> Ya, alasan yang dipakai adalah alasan berdasarkan urf. Urfnya orang Arab, kalau melihat itu dua jejer, maka itu dianggap eh, kesetaraan. Eh, tadi dikatakan yakin. La'aikona yakinan. Itu cara pandang orang Arab dalam masalah ini. Maka kita lihat alasannya adalah alasan urf, bukan dalil. Tidak dalil yang melarang, namun eh, ada kesan image. Ya, kesan dan image itu berkenaan dengan budaya. Ya, maka masalahnya kalau di tempat kita, insya Allah tidak se, sejelek hal ini. Ya, kalau di tempat kita jejer seperti itu tidak mesti menunjukkan kesetaraan. Kalau orang bikin surat, maka e, sekretaris dengan ketua atau bahkan yang mengetahui itu malah yang lebih lebih tinggi derajatnya itu malah di bawah. Ya. Mengetahui kepala desa itu malah di bawah, camat, bupati nah, itu malah di bawah yang di atas itu ya, itu malah yang lebih rendah ke bawah malah lebih top top top makin tinggi jabatannya itu makin bawah ya. Ya, diketahui Pak RT Pak RW Pak Duko ya, kepala desa camat bupati nah, gubernur itu gubernur paling bawah sendiri itu <laughs> ya, maka eh, kalau orf dan budaya kita tidak sampai semacam ini ya. Kalau untuk tadi tentang masalah kesejajaran, ya mungkin kalau uh, dibahas dari sisi ya, ya layam bari atau seterusnya. Namun kalau ini dikatakan tegas tidak benar satu hal yang juga uh, eh, tidak ya, bisa setegas itu. Karena uh, alasan yang beliau sampaikan bukan nas. Ini yang berdasarkan bukan nas, ini berangkat dari image. Ya, maka kalau image ya, maka nanti tergantung e, budaya, tergantung image itu berada. Maka wallahu a'lam. Komentar kita untuk perkataan beliau di sini ya untuk image di tempat kita tidak e, tidak separah hal itu. Kemudian apa hukum ungkapan Allah sedang bertanya tentang keadaanmu? Ungkapan ini Allah sedang bertanya tentang keadaanmu itu satu hal yang tidak boleh. Karena ini tawahum menimbulkan kesan bahasanya Allah tidak tahu perkara sebenarnya sehingga perlu bertanya. Wa minal maklum dan satu hal yang maklum bahasa yang kesan ini tawahum ini adalah perkara yang mungkar ya, dengan kemungkaran yang besar. Al-Qail meskipun orang yang mengatakannya tidak menginginkan hada, ya, tidak menginginkan makna ini dalam realita. Dia tidak menginginkan makna bahasanya Allah tidak mengetahui sesuatu. Kemudian Allah perlu bertanya. Meskipun maksudnya bukan demikian, lakin hadil ibaratu qad hadal makna. Akan tapi kata-kata ini kotufidu ya, tufidu hadal makna. <coughs> memberikan makna ini. Bisa jadi memberikan makna ini atau mengesankan makna ini. Maka wajib adalah meninggalkannya dan menggantinya dengan mengatakan eh, as'alullah ayyahtafi bika ayal tofa bika wa ma ashbahaha. Ini dikatakan kepada uh, kepada orang yang sakit misalnya Aku berdoa mohon kepadamu agar Allah menyambutmu atau Allah menyayangimu atau kalimat yang serupa dengan hal itu. Maka di sini eh, orang yang mengucapkan kalimat di atas Allah bertanya sedang bertanya tentang keadaanmu sehingga Allah memberikan kepadamu sakit supaya engkau lapor kepada Allah ya Allah aku sakit maka ya Allah berilah aku sembuhan dan seterusnya maka tentu niatnya tidak ada niat yang jelek Ya. namun kesalahannya adalah kesalahan diksi, kesalahan pilihan kata. Atau kesalahan membangun image yang tidak benar. Kemudian hukum ucapan fulan almarhum atau semoga Allah meliputinya dengan kasih sayangnya. Atau kemudian berpulang ke rahmat ilahi dalam artian meninggal dunia. Maka jawabannya fulan almarhum, almarhum fulan atau semoga Allah meliputinya dengan kasih sayangnya satu hal yang tidak mengapa. Karena almarhum di sini mimba tafaul. Ya, maknanya adalah tafaul adalah optimis, waroja dan harapan dan bukan kalimat berita memastikan. Wa idza kana min jika itu adalah dalam bentuk harapan sebagaimana seorang orang tua menamakan anaknya Saleh, ngasih nama anaknya Muhammad, Ahmad atau Salim dan yang lainnya. Ini babnya bab tafaul, warojak dan harapan, fala sabihi Maka tidak mengapa. Bukan memastikan dia kasih ke anaknya dia kasih nama Yahya artinya hidup, ya harapan untuk hidup panjang. Bukan memastikan dia akan hidup panjang. Dia kasih nama Salim selamat dunia akhirat. Ya, harapan bukan memastikan <clears throat> Ketidak mengapa. Sedangkan kalimat e, telah berpulang ke rahmat ilahi telah kembali eh, maka itu juga seperti itu dalam apa yang nampak bagiku bahasanya itu adalah kalimat tafaul optimis. Bukan mimba bil khobar, bukan kalimat berita alias memastikan. Karena hal ini, karena semisal ini termasuk perkara gaib yang tidak mungkin ditegaskan. Wakadali kalau yukalu demikian juga tidak boleh dikatakan dengan secara pasti dengan maksud memastikan intakola ila rafiqil a'la telah berpindah kepada berpindah kepada rombongan-rombongan yang mulia bergabung dengan rombongan-rombongan mulia yaitu roh para nabi dan yang lainnya. Ya, maka tentang uh, almarhum fulan eh, dalam bahasa Arab, maka ini diperselisihkan oleh para ulama almarhum fulan dalam konteks bahasa Arab. Ini diperselisihkan oleh para ulama hukumnya. Ya, dengan disebabkan perselisihan e, apakah ini berita pemastian ataukah kalimat doa. Kalau saya Ibn Bas rahimahullah ta'ala melarangnya. Ya, semisal ditaklik beliau untuk matan akidah tohawiyah. Ya, karena dinilai ini sebagai kalimat pemastian di sini kita jumpai Syekh Ibnu membolehkannya karena beliau memandang ini bukan kalimat berita pemastian, namun ini bab tafaul roja. Ada dua pendapat dalam masalah ini dan ini tentu dalam konteks bahasa Arab. Dan Allah a'lam yang lebih tepat ada pendapat yang membolehkannya. Karena maksud orang tidaklah orang menangkap kalimat ini kecuali mimba bitafaul roja optimis dan harapan. Ini dalam konteks e, bahasa Arab. Adapun dalam konteks bahasa Indonesia maka lebih longgar lagi. Karena makna almarhum dalam bahasa Indonesia itu bukan e, semoga e, mendapatkan rahmat, bukan. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia, almarhum artinya orang yang sudah meninggal dunia. Nah, itu maksudnya itu orang yang sudah meninggal dunia. Maka dia netral dari netral dari uh, pesan, harapan, apalagi pemastian. Maka lebih longgar lagi. Meskipun kalau orang mau lebih hati-hati, kemudian uh, memilih ungkapan yang lain, yang lebih jelas kenetralannya maka silahkan mendiang ya, kalau orang Jawa jenati, nah <laughs> ya, ya, ya, maka ya tidak mengapa namun pakai almarhum kalau dari sudut pandang konteksnya ini berbahasa Indonesia tidak apa-apa ya, karena eh, karena maksud karena definisi almarhum orang yang sudah meninggal dunia Ya, kemudian apa e, hukum ungkapan dengan nama tanah air, nama kemudian rakyat atau kemudian bismi arubah atas nama dengan nama orang-orang Arab atau kearapan maka jawaban beliau ungkapan ini jika maksudnya adalah yu'abir mengungkapkan mewakili orang Arab mengungkap mewakili menjadi penyambung lidah ahlul balad rakyatnya maka saya atas nama rakyat Indonesia misalnya labak sabi maka hukumnya tidak mengapa ya. tapi kalau ini berkenaan dengan masalah baknya ini wa in qasada at-tabarruk wal isti'anah dan jika bak di sini adalah bak tabaruk buat isti'anah minta tolong maka ini satu jenis kemusikan dan boleh jadi syirik akbar tergantung apa yang ada di hati orang yang mengucapkannya berupa pengagungan terhadap orang yang dimintai tolong. Ya, maka jawaban hal ini ini eh, ini dalam konteks bahasa Arab karena permasalahan permasalahan bak baknya di situ atau bab isti'anah ataukah bukan. Dalam bahasa kita eh, atas nama bangsa Indonesia ah, atas nama eh, warga RT ini maka tentu tidak ada masalah. Saya mewakili jamaah Masjid Al Asri ya ah, tidak masalah. Salri yang ngomong betul-betul bisa memang mewakili karena ketua takmir atau yang lain. Ya, timbul, timbul permasalahan dalam konteks bahasa Arab berkenaan dengan huruf ba di situ. <coughs> Eh, kemudian apa hukum ucapan orang awam? Nih tabarokta alaina atau zarotna al barokatu keberkahan mengunjungi kita atau engkau melimpah tabarokta engkau melimpahkan tabarok kepada kami ucapan orang awam tabarokta alaina la yurdu bihada ma yurduna ilallahi mereka tidaklah menginginkan dengan hal ini apa yang mereka inginkan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ingat tabarak itu sebutan khas untuk Allah Subhanahu wa taala. Namanya mereka inginkan makna dari tabarak ta'alaina adalah asobana barokatun. Atau tabarak ta'alaina artinya eh, asobana barokatun min maji'ika. Kami mendapatkan keberkahan karena kedatanganmu karena kunjunganmu. Nah, maka ini berkenaan dengan penisbatan barokah. Gimana menisbatkan barokah kepada person. Wal barokatu yasihu idofatuha ilal insani. Ini kaidahnya. Ya, dan sah dan boleh menisbatkan berkah kepada seseorang. Dalilnya, perkataan Usaid bin Hudair tatkala turun ayat tayamum dengan sebab kalung Aisyah yang hilang. Dan ayatnya itulah ayat tayammum. Maka Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu mengatakan kepada Abu Bakar, "Mahadhihi bi awali barakatikum." Nah, ini mahlu syahidnya. Barakatikum ya ala Abi Bakrin. Ini bukalah keberkahan pertamamu, pertama kalian wahai keluarga Abu Bakar. Mencari keberkahan tidak lepas dari dua kemungkinan. Yang pertama, mencari keberkahan dengan cara yang syar'i dan diketahui dan syar'i dan diketahui. Diketahui adanya hubungan antara keberkahan tersebut dan usaha untuk mencarinya. Semisal Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Wahada kitabun angzalnahu mubarakun. Ini adalah kitab yang kami turunkan penuh dengan keberkahan. Maka di antara keberkahan Al-Quran, siapa yang mengamalkan Al-Quran dan berjihad, dalam keadaan dia mengamalkan Al-Quran, dia akan mendapatkan kemenangan. Dan di antara keberkahan, fa'angkadallahu bihi, maka Allah menyelamatkan dengan sebab orang tersebut banyak bangsa dari kemusyrikan. Ini keberkahan Al-Quran. Dan di antara keberkahan Al-Quran, satu huruf nilainya sepuluh kebaikan. Wahada dan hal ini iwafir lil insan al juhda wal waqta menjadikan jerih payah dan waktu seseorang itu efektif. Iwafir seringkali terjemahnya dalam uh, iwafir artinya efektif. Maka ini jadi jerih payah dan waktu seseorang efektif. Cuma baca dikit, dia dapat banyak efisien atau efektif ya. Jadi orang itu efisien. Baca sedikit dapatnya banyak. Atau terjemah talaknya yuwafir ya tadi memperbanyak waktu bagi seseorang. Memperbanyak kemudian e, sisa energi-energi jeripayah bagi seseorang. Kemudian yang kedua ayakuna tolabul barokah. Mencari berkah dengan bi amrin hisiyin dengan cara-cara yang bersifat indrawi dan diketahui. Mislu al-ilm <coughs> Semisal ilmu fahad rajul eh, yatabaraku bihi bi ilmihi wa da'wati ilal khair. Maka orang ini yatabarak bihi atau yatabarak bihi diambil berkahnya dengan ilmunya dan dakwahnya mengajak pada kebaikan. Ustaz bin Hudair mengatakan ini bukanlah awal keberkahan kalian baik bagi Abu Bakar. Karena e, fa Allah karena sunyi Allah qad yujri terkadang menjalankan melalui tangan sebagian manusia min umurul khair perkara-perkara kebaikan yang tidak Allah jalankan melalui tangan orang yang lain. Namun ada keberkahan mauhumah yang dianggap keberkahan padahal bukan. Itu keberkahan yang batil yang palsu. Semisal apa yang dianggap oleh ada jalun para pembohong, bahasanya fulan yang telah meninggal dunia, mereka anggap bahasanya fulan itu wali, ya, angzal alaikum min barakatihi, yang dia sang wali ini menurunkan keberkahannya kepada kalian atau semacam itu. Maka keberkahan yang dikirimkan oleh orang yang telah meninggal dunia ini adalah keberkahan yang batil. La'at asaralaha tidak ada dampaknya. Waqat yakunu li syaitani atharun fi hadal amri. Berjadi setan itu punya peran dalam perkara ini. Lakinna halata'tu antakuna atharan hisiyatan. Namun, lata'tu tidaklah lebih. Ini adalah Eh, dampak yang bersifat indrawi. Di mana setan itu memberikan bantuan kepada orang tersebut eh, sehingga terjadi hal-hal yang aneh-aneh eh, yang ini dianggap sebagai keberkahan faikunu fidalika fitnah kemudian dari hal-hal yang aneh gara-gara bantuan setan tadi akan jadi fitnah yaitu alat untuk merusak agama manusia. Ya, amma kaifiyatu ma'rifati, adapun bagaimanakah cara mengetahui apakah keberkahan seseorang itu batil ataukah benar. Ya, keberkahan dan kelebihan yang menyertainya itu batil ataukah benar? Batil karena sebenarnya itu bantuan setan. Jawabannya cara mengetahuinya hal itu diketahui dengan keadaan orangnya. Maka jika dia termasuk kekasih Allah yang bertakwa mengikuti sunnah nabinya, menjadi bid'ah, maka Allah akan maka terkadang Allah jadikan melalui tangannya kebaikan dan keberkahan yang tidak terwujud bagi yang lain. Dan jika dia adalah orang yang menyelidik Quran dan Sunnah atau mengajak kepada kebatilan, maka kemudian dia punya kelebihan-kelebihan yang dianggap itu sebagai keberkahan yang mengiringi dirinya, maka itu keberkahan yang mauhumah. Dianggap berkah padahal tidak. Boleh jadi diletakkan oleh setan, musa adatan sebagai bantuan setan terhadap kebatilannya. Ya, maka kita lihat di sini eh, tanggapan beliau terhadap perkataan orang awam di Arab Saudi, tabarok ta'alina ketika tamu datang, tamu istimewa datang, maka ada ungkapan tabarok ta'alina. Padahal tabaraka itu hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menilai ucapan ini sebagai ucapan yang tidak mengapa. Ya, ucapan semacam ini sebagai satu hal yang tidak mengapa dengan melihat maksud orang-orang awam menuturkannya dan mengucapkannya. Maka di sini kita jumpai bahasanya uh, kata dan istilah itu ditimbang dengan e, timbangan masing-masing komunitas penuturnya. E, maka e, timbangan untuk nimbang kata-kata yang dipakai oleh orang awam adalah timbangannya orang awam. Jangan timbangan penuntut ilmu. Orang penuntut ilmu yang tahu bahasanya tabaroka itu tidak boleh. Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan nimbangnya dia pakai itu. Namun timbangnya pakai timbangan mereka. Sehingga kita bisa uh, me, ya, memahami ungkapan tersebut sesuai dengan porsinya. Maka ditimbanglah dengan timbangan orang awam. Meskipun uh, eh, ini ucapan orang awam, maka timbangnya dengan timbangan orang awam. Meskipun ini kaedahnya. Ini kaedah dalam memahami bahasa dan ungkapan. Timbanglah masing-masing uh, ungkapan itu sesuai dengan timbangan di komunitas penutur. Namun meskipun uh, tanpa uh, namun buka namun satu hal yang baik adalah mengarahkan untuk diarahkan pada uh, ungkapan yang lebih lebih pas saran sebagai bentuk saran. Ya, maka disarankan untuk mengambil dan memilih diksi ungkapan-ungkapan yang lebih pas. <coughs> Namun timbangan maknanya adalah sebagaimana ya, timbangan makna yang mereka pakai. Maka orang-orang awam misalnya menyebut di tempat kita eh, mahram dengan sebutan muhrim. Maka tidak perlu kemudian eh, terlalu dipermasalahkan ya, kita sudah ngerti maksudnya muhrim itu ya, bukan orang yang ihram, umroh atau haji, namun maksudnya haram dinikahi. Ya, gak usah bikin uh, keributan. Ya. Ya, cuma adalah masalah seperti itu. <clears throat> Ya, ya, namun uh, karena kita timbang sebagaimana timbangan mereka. Meskipun tidaklah salah atau bahkan kita katakan satu hal yang baik, kita arahkan kepada kata-kata eh, eh, eh, kata yang lebih baik. Dan seandainya demikian juga seandainya keributan tentang insya Allah apakah SJ apa SH <coughs> itu seandainya itu benar ya, maka timbangnya pakai timbangan ya, timbangannya maka ditimbang pakai timbangan penutur mereka tidak memaksudkannya dengan makna yang keliru, maka tidak masalah. Nih, sebagaimana mereka menyebut mahram dengan muhrim atau yang lain. Itu kalau seandainya ya, itu nulisnya pakai SJ itu sebuah kebenaran yang murni kebenaran itu ya. Ini sebagaimana tadi kasus mahram sama muhrim. Namun kalau itu cuma masalah perbedaan apa trans eh, apa transliterasi antara pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, ya, maka ya, adalah satu kebodohan meributkannya. Ya, <laughs> adalah sebuah kebodohan meributkannya. Ini, ini pakai sudut pandang trans, transliterasi bahasa Inggris, eh, kacamata ini dipakai untuk membedah transliterasi bahasa Indonesia. Ya, tidak ketemu. Ya, tidak akan ketemu. Kacamatanya beda. Ya sudut pandangnya beda. Ya, maka ini kaidah penting dalam masalah menilai kata-kata, yaitu timbanglah kata-kata itu sesuai dengan timbangan komunitas penutur kata-kata tersebut. Ya, jika maksudnya baik oh, makna yang diinginkan dan makna yang ditangkap, makna yang diinginkan dan makna yang ditangkap. Orang oh, tidaklah menangkap dari itu kecuali makna yang baik itu. Ya tidak masalah. Meskipun Bukalah satu hal yang keliru dan atau bahkan satu hal yang baik kita arahkan pada ungkapan yang lebih tepat. E, kemudian ungkapan tadahul kodar, campur tangan takdir. Atau campur tangan perhatian Allah. Maka ungkapan sebagian orang campur tangan takdir. Ini Eh, saya bisa selamat karena campur tangan takdir. Nah. Maka ungkapan campur tangan takdir, tadakhul qadar, latasluh, satu ucapan yang tidak baik. Lianna karena ungkapan ini tak ini bermakna bahasanya takdir itu melampaui batas kewenangannya. Sehingga campur tangan. Nah, bukan urusannya. Nah, bukan urusannya ya, bukan di situ urusannya kemudian ikut-ikutan campur tangan kan? campur tangan ini tuh apa itu campur tangan ini bukan haknya itu urusan orang lain campur tangan iya. ini bukan otoritasnya ya, bukan pemenangnya kemudian ikut-ikut ngerecok ya itu campur tangan sehingga seakan-akan takdir itu kalau mutatafil ala amri ya, seperti orang yang ngurusi Eh, ngurus yang bukan urusannya mutatafil. Ma'annahu padahal annahu ay al-qada wal al asal eh, Padahal itu terjadi murni karena takdir. Selamat ya karena takdir, jatuh sakit karena takdir itu asal keadaan orang. Kok dibilang eh, karena saya bisa selamat karena campur tangan takdir. Kalau nggak ada campur tangan takdir sudah mati. Sudah. Wal asal karena itu yang lebih tepat kita katakan turunlah tak kodok dan kodar Allah untuk saya demikian dan demikian. Ghalaba al kodar maka menanglah takdir yang menetapkan demikian dan demikian. Demikian juga ungkapan perhatian Allah campur tangan, campur tangan perhatian Allah. Ya, al-aula yang lebih utama diganti dengan kalimat hasolat inayatullah. Mendapatkan perhatian Allah. Ta'iktadat inayatullah. Atau perhatian Allah menghasilkan demikian dan demikian. Kemudian kami mendengar dan membaca ada ungkapan kebebasan berfikir. Demikian juga ada ajaan untuk kebebasan berkeyakinan. Apa komentar Anda tentang hal ini? Maka komentar kami antara hal ini orang yang membolehkan manusia itu memiliki ke, ke, e, manusia itu memiliki kebebasan keyakinan dengan pengertian dia boleh meyakini agama apapun yang dia inginkan. Maka orang yang meyakini hal ini dia adalah orang yang kafir. Li'anna kulaman i'taqada karena semua orang yang meyakini bahasanya seorang itu boleh baginya beragama dengan selain agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia adalah orang yang kafir kepada Allah azza wa jalla dia diminta untuk bertobat dan jika bertobat itu yang diharapkan jika tidak maka wajib baginya ada hukuman mati karena murtadnya maka tidak ada kebebasan beragama dalam ajaran Islam ini tidak ada kebebasan beragama dalam artian bebas memilih agama apapun. Tidak. Seorang muslim berkeyakinan semua manusia wajib masuk Islam. Wajib berislam. Siapa yang tidak kemudian melakukan kewajiban ini, dia menghadap Allah, maka Allah akan menghukumnya karena dia tidak menunaikan kewajibannya, yaitu berislam, Allah masukkan dalam neraka. Kalau e, kalau orang itu bebas berkeyakinan, bebas beragama, maka berarti nanti E, ketika di akhirat, ya, e, kalau itu sebuah kebebasan yang Allah berikan, tentu ya, mereka selayaknya tidak masuk neraka. Kenapa masuk neraka? Karena tidak melakukan kewajiban. Kewajibannya apa? Berislam, masuk Islam, menjadi pengikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada kebebasan beragama dalam artian kebebasan memilih agama. Namun bagi manusia dalam keyakinan seorang muslim. Dalam keyakinan seorang muslim, semua manusia wajib jadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang bedakan dengan namun kita tidak diperintahkan untuk memaksa manusia untuk masuk Islam. Bedakan dua kalimat ini. Kemudian tentang kebebasan berpikir. Agama bukanlah pikiran. Akan tapi wahyu dari Allah Azza wa Jalla yang diturunkan pada Rasulnya. Liasira ibadu alaih supaya para hamba berjalan di atasnya. Maka kalimat ini yaitu kalimat pemikiran dengan pengertian agama wajib dihapus dari kamus e, buku-buku e, Islam. Li'annaha tu'ati ila hadal makna al-fasid karena kata-kata ini mengantarkan pada makna yang rusak ini. Maka dikatakanlah bahasanya Islam adalah pemikiran, Nasrani pemikiran, Yahudi pemikiran. E, Wa'a'ni bin Nasraniyah allati yusammiha ahluha al-masihiyah yang saya maksudkan dengan Nasrani adalah agama yang mereka para pemeluknya menamai diri mereka dengan sebutan Masihi, dengan sebutan Kristen. Pengikut Kristus, pengikut Al-Masih. Fayu'adu ila antakuna hadis syara'i, maka jadilah syariat ini semata-mata pemikiran yang ditelurkan oleh orang-orang yang ada di bumi. Eh, Ya'tanikuha yang dipeluk oleh Eh, siapa saja yang mengedakinya dari manusia. Walau dan realitanya bahasanya itu adalah agama kebal langit, agama-agama langit dari sisi Allah Azza wa Jalla. Ya taqiduha al-insan dan seorang itu meyakininya bahasanya adalah wahyu dari Allah. Ta'abada biha ibaduhu yang para hamba beribadah kepada Allah dengannya. Oleh karena itu tidak boleh E, menyebut agama dengan sebutan pemikiran. Wakhulasatul jawab maka kesimpulan jawaban siapa yang meyakini Anak ya justru boleh bagi siapapun untuk beragama dengan agama apapun yang dia inginkan dan dia merdeka dalam agama yang jadi pilihannya maka dia adalah orang yang kafir pada Allah Azza wa Jalla karena Allah Ta'ala berfirman, siapa yang memeluk agama selain Islam, tidak akan Allah terima. Dan karena Allah mengatakan agama di sisi Allah adalah Islam. Fala yajuz maka tidak boleh bagi siapapun ayat takida untuk meyakini. E, bahasanya ada agama selain Islam yang diperbolehkan bagi seorang untuk beribadah kepada Allah dengannya. <clears throat> Dan siapa yang uh, takut takut dan jika ada seorang yang punya keyakinan semacam ini, maka para ulama telah menegaskan bahasa dia kafir dengan kekafiran yang keluar dari Islam. Dan tadi dikatakan oleh beliau di awal tadi, maka dia kafir kepada Allah diminta untuk bertobat. Kafir kepada Allah dan minta eh, bertobat, disuruh untuk bertobat. Tidak kemudian e, kafir kepada Allah, kemudian dia perlu didakwai, dijelaskan. Tidak, langsung disuruh bertobat. Ya, bukan kemudian diperu, diberi ikhomatul hujah dan seterusnya. Namun langsung diminta untuk bertobat. <clears throat> Maka intinya bedakan antara dua hal. Kebebasan dalam memilih agama dan tidak dipaksa masuk Islam. Itu dua hal yang berbeda. Adakah kebebasan memilih agama, kebebasan beragama? Dalam artian bebas memilih agama, jawabannya tidak ada dalam ajaran Islam. Seorang muslim tidak boleh punya keyakinan semacam ini. <clears throat> Manusia tidak bebas dalam pandangan seorang muslim, manusia tidak bebas memilih agamanya. Semua manusia wajib memilih Islam. Itu jalan keselamatan. Siapa yang tidak memilih Islam, maka dia meninggalkan kewajiban, Allah akan menghukumnya karena meninggalkan kewajiban ini dengan Allah masukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Bedakan dengan ya, orang tidak tidak harus dipaksa untuk masuk ke dalam Islam. Kita tidak diperintahkan untuk ngalungkan celurit-celurit ke leher-leher manusia agar mereka masuk Islam. Bedakan dua hal ini. Kemudian eh, tadi masalah kemudian pemikiran agama, ya, maka jika uh, jika agama itu disebut dengan pemikiran dan pemikiran itu sama dengan agama tentu itu satu hal yang tidak boleh, tidak benar. Buku-buku pemikiran dengan pengertian buku-buku agama itu satu hal yang tidak boleh. Tapi jika maksudnya adalah pemikiran dalam agama, dalam artian ruang-ruang istihad dalam agama, maka tentu kita, maka sebagaimana kita ketahui, ada memang orang-orang, orang-orang eh, untuk berpikir yang menghasilkan kemudian maka ada pemikiran Imam Syafi'i dalam masalah fikih, pemikiran Imam Ahmad dalam masalah fikih dan yang lainnya. Dalam artian itu ruang-ruang istihad. Kemudian bolehkah seorang berkata kepada seorang mufti apa aku hukum Islam dalam demikian dan demikian? Demikian juga ungkapan apa pendapat Islam tentang demikian dan demikian. Maka jawabannya tidak sepatutnya ungkapan apa hukum Islam dalam demikian atau pendapat Islam. Fa'ina kot yukhti karena mufti boleh jadi dia keliru. Maka apa yang dia katakan e, ternyata bukanlah hukum Islam. Kecuali e, lakin laukan al hukmu nassan sarihan. Kan tapi jika hukum itu adalah nas yang tegas, tidaklah mengapa mengatakan e, mengatakan hukum Islam. Semisal mengatakan apa hukum Islam tentang makan bangkai? Maka kita jawab hukum Islam dalam rangka bangkai adalah haram. Ya, maka di sini bedakan antara e, antara dua hal. E, ada hukum yang berupa nas yang tegas dan ada hukum-hukum yang bersifat istihadi. Ya, maka yang boleh dikatakan menurut Islam itu yang nas tegas. Dalam Islam gini-gini itu yang nasnya tegas. Adapun hal-hal yang bersifat istihadi bahkan e, bersifat istihad bahkan itu khilaf ulama e, maka orang tidak boleh bikin kalimat tegas semacam itu. Menurut Islam demikian demikian. E, kalau sholat subuh harus kunut misalnya, jangan. E, karena ini ruang istihad para ulama. <clears throat> Men hal yang tegas. Apa? Menurut Islam setiap Muslim harus sholat lima waktu. Ini itu itu benar. Kalau orang kemudian menguatkan pendapat Hanafi Hanafiyah salat witir wajib, tidak boleh mengatakan e, dalam Islam setiap muslim harus salat witir setiap malamnya. Nah, tidak boleh karena ini masalah istihadiyah. Maka tidak boleh pakai ungkapan hukum Islam dalam Islam menurut Islam. Ya, namun uh, ya langsung kemudian dikatakan ya, Maksudnya yang pendapat yang lebih tepat, witir dalam pandangan saya, sholat witir itu wajib sebagaimana Imam Abu Hanifah misalnya. Ya, tidak kemudian pakai atas nama Islam. Yang ditegaskan atas nama Islam itu hanyalah untuk nas yang sari. Dan satu hal yang mujma'un alaih. Hal-hal yang disepakati oleh para ulama. Islam mengharamkan zina. Itu kalimat yang benar. Islam mengharamkan minum khamar. Eh, dan seterusnya. Ya, untuk hal-hal yang bersifat istihad tidak boleh. Kenapa? Tadi disampaikan e, karena kot yukhti, boleh jadi ternyata orang tadi keliru. Fala yakunu hukmul Islam. Ternyata yang dia katakan bukan hukum Islam. Ya, kemudian ungkapan saat dzuruf sikon menghendaki untuk terjadi demikian dan demikian. Takdir berkehendak demikian dan demikian. <clears throat> Ungkapan takdir berkehendak demikian atau sikon berkehendak demikian alfadun mungkarah adalah kata-kata yang mungkar. Karena dhurub jamak dari dharf artinya adalah zaman. Zaman la masyiatalahu. Dan waktu itu tidak punya kehendak. <clears throat> Demikian juga akdar jamak dari qadar dan takdir itu tidak punya kehendak. Wa inna yasha Allah namanya berkehendak adalah Allah azza wa jalla. Naam, saat seandainya seorang itu mengatakan takdir Allah mengharuskan demikian dan demikian itu tidak mengapa. Namun kehendak tidak boleh dinisbatkan kepada takdir di anal masyiah yal irada karena masyiah sama dengan irada. Walal irada lil wasfi inama irada lil mausufi. Dan tidak ada kehendak bagi wasaf perbuatan dalam perbuatan Allah menetapkan takdir. Ya, hanya pada pemilik sifat. Ya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian sedikit berkenaan dengan uh, pembahasan nomor 113. Ya, eh, karena berkenaan dengan fatwa Sayyid Ibn Thaymin bolehkan uh, fulan almarhum sebagian orang kemudian mengatakan demikian juga boleh mengatakan fulan asyahid jika itu mimba bitafaul wa roja nah, membolehkan fulan almarhum mimba bitafaul wa tafaul wa roja nah, maka al fulan fulan syahid itu juga sama kalau mimba bitafaul wa roja juga boleh ada orang yang punya alasan demikian maka meskipun panjang kita uh, akan baca sebagiannya saja. Hukum ucapan fulan syahid. Uh, jawaban untuk ahli ini mati syahid li ahadin syahada li ahadin uh, atau bukan mati syahid ma syahada artinya memastikan Rasanya memastikan seseorang sebagai syahid itu ada dengan dua cara. Antokoyat biwasfin diikat dengan kriteria tertentu. Misal kita katakan semua yang terbunuh di jalan Allah dia syahid. Siapa yang terbunuh karena membela hartanya dia syahid. Siapa yang mati karena ta'un wabah dia syahid semacam itu. Maka ini boleh. Kama jadbi an-nusus bagaimana terhadap dalam banyak nas. Karena Anda memastikan dengan apa yang dikabarkan oleh Rasul saw. Dan yang kami katakan dengan boleh artinya tidak terlarang. Wa atas syahad dan bidzalika meskipun memastikan dengan uh, hal tersebut adalah satu hal yang wajib tasdiqan dalam rangka membenarkan berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita jumpai faedah perkataan para ulama boleh itu tidak mesti artinya mubah. Ya, bisa kemudian boleh itu artinya wajib. Manakala boleh di situ maknanya adalah tidak terlarang. Boleh bagi Anda demikian demikian. Artinya tidak terlarang. Tidak terlarangnya apa? Wajib. Ya. Boleh bagi kita untuk mengatakan siapa yang e, terbunuh di jalan Allah dia mati syahid. Itu boleh mengatakan demikian. Apa boleh di sini? Artinya tidak terlarang. Tidak terlarang itu apa? Wajib sunnah. Nih, jawabannya wajib. Jawabannya wajib. Itu bahasa para ulama. Ada boleh, e, sehingga jais itu boleh bisa artinya boleh dalam artian mubah. Dan ada jais dalam artian e, boleh dalam pengertian tidak terlarang. Nah tidak terlarang ini nanti multi tafsir. Tidak terlarang. Tidak terlarang itu berarti bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah. Contohnya kalimat di sini. Boleh mengatakan siapa yang <coughs> mati karena membela hartanya, dia syahid. Itu boleh mengatakannya. Boleh di sini artinya tidak terlarang. Tidak terlarang di sini kan tadi ada tiga kemungkinan. Tidak terlarang di sini apa maunya? Wajib ternyata maunya. Ya. Kenapa? Karena ini membenarkan berita yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengkaitkan ke mati syahid bisaksin muayyan untuk person tertentu. Semisal mengatakan kepada person tertentu dia syahid. Maka inilah ya juz ini tidak boleh illa kecuali orang yang dipastikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau untuk orang yang umat sepakat kalau dia mati syahid. Imam Bukhari rahimallahu taala punya judul bab ya, dengan mengatakan bab la yuqalu fulan syahid. Tidak boleh mengatakan fulan itu syahid. Kata Ibnu Hajar ay ala sabil qata' bidzalika. Ya, manakala itu memastikan Bidalika kalau mati syahid. Illa ingkana nabil wahyu. Kecuali jika itu pakai wahyu. Maka anau seakan-akan Imam Bukhari berisarat dengan hadis Umar. E, Anak khutbah beliau menyampaikan. Beliau pernah menyampaikan khutbah. Fakal Umar mengatakan. Kalian mengatakan dalam peperangan kalian. Fulan syahid. E, fulan mati syahid. Wala'allahu allahu qad yakunu qad awqara rahilatahu. ala la taqulu dalikum walakin qulu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Umar kemudian mengatakan janganlah kalian katakan seperti itu akan tapi katakanlah sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meninggal dunia di jalan Allah atau terbunuh di jalan Allah maka dia syahid. Dan perkataan Umar ini adalah hadis yang derajatnya Hasan diriatkan Imam Ahmad dan Said bin Mansur dan selain keduanya dari jalur Muhammad ibn Sirin dari Abu Ajfa dari Umar Intahas sekian kutipan perkataan Ibnu Hajar tentang Aukar. Sebentar. Kalau awqara rahilatahu, rahilah tentu maknanya unta. Eh, awqara maknanya memberatkan, memberatkan ontanya. demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Apakah bisa jadi uzur tidak sholat di masjid ketika sedang kerja di gunung yang kita tidak di masjid terdekat di mana? Atau ada masjid namun jauh? Iya, ada uzur. Sebagaimana ada sahabat yang uh, apa, mengembalakan kambing di tempat yang jauh, ya, maka Nabi tidak perintahkan dia untuk jamaah ke masjid, namun Nabi pesani untuk untuk beradan dan sholat meskipun Ya, beratan dan ikomah kemudian sholat di tempat tersebut. Ketika kita berdagang dan memiliki harga grosir bagi pembelian jumlah tertentu, sudah tertulis. Tapi terkadang tanpa sengaja lupa memberikan harga grosir. Ya, jika maka jika diberi mandat untuk menjual dengan harga grosir sudah ditentukan ya, maka tidak boleh di dilanggar. Ya. Tidak boleh dilanggar. Ini dipeseni jual dengan harga grosir. Kalau ada orang beli sekian, maka jual dengan harga sekian. Ya, maka hak tersebut itu wajib di sebagai bentuk amanah wajib di wajib ditunaikan. Kecuali jika dia pihak konsumen tersebut merelakannya, saya nggak usah harga grosir nggak apa-apa. apakah bo boleh kita memberi syarat di, per, di penjualan jika kami belum memberikan uang kembalian karena mendapatkan harga grosir silakan hubungi kami agar bisa kami transfer segera jika selama satu bulan tidak ada permintaan uang kembalian karena harga grosir maka kami anggap konsumen tidak mendapatkan harga grosir dan kami tidak memiliki utang ya jika itu tegas dan di apa E, terbaca dengan jelas dan diketahui oleh konsumen, Allah alam mungkin tidak mengapa. E, berarti kemudian dinyatakan konsumen itu merelakan haknya. Jika ada orang yang tidak sadarkan diri karena sakit beberapa hari sehingga dia tidak uh, tidak sholat wajib. Lalu ketika dia sadar apakah dia wajib kodok sholat yang dia tinggalkan. Jika wajib kodok lalu bagaimanakah cara mengkodok sholat tersebut. Maka tidak sadar dalam hal ini, tidak sadarkan diri berkenaan dengan sholat ada dua macam. Tidak sadarkan diri karena keinginannya. Ya, dia ingin dioperasi dan nanti dampak operasi dia tidak akan sadar diri selama seminggu misalnya. Maka ketika dia sadar, maka dia wajib untuk kodok semua sholat yang dia tinggalkan selama satu pekan. Kemudian yang kedua adalah tidak sadarkan diri tanpa kehendaknya. Tabrakan, pingsan, tidak sadarkan diri dua minggu. Ya. Maka ulama berselisih pendapat untuk eh, hilangnya kesadaran jenis ini. Apakah wajib kodok sholat, ataukah tidak pendapat yang paling hati-hati dan paling tepat dalam masalah ini uh, uh, jika dia tidak sadarkan diri uh, tiga hari atau kurang dari itu maka wajib kodok jika lebih dari itu maka tidak wajib kodok mengingat ada pendapat dengan dalil pendapat sebagian sahabat yang memberikan rincian semacam ini. bagaimanakah dengan membayar SPP sekolah bukan dengan uang tapi dengan hasil bumi karena mayoritas orang tua siswa petani. Ya terserah kembali kepada kesepakatan antar pihak sekolah. Ini sekolah tentu hal ini adalah sekolah swasta atau ini. E, kalau disepakati tidak masalah ya tidak masalah. Apa hukum jual beli di tempat atau warung yang menuliskan bayar seikhlasnya tanpa mencantumkan harga dalam rangka ya, sodakoh bagi pembeli? Maka di antara syarat sah jual beli adalah kejelasan harga. Ya, kalau mau sedekah, sedekah sekalian. Silahkan ambil, nggak usah bayar. Untuk kemudian eh, silahkan ambil sepuasnya, cukup bayar sekian saja. Karena syarat sah jual beli harus ada uh, e, athamat uh, e, al-ma'lum. Harga yang jelas. Harga yang jelas. Uh, kita khawatirkan ini tidak memenuhi syarat sah jual beli. Ya, maka ditegaskan saja kalau itu gratis, itu free, itu infak dan sedekah untuk anda sekalian yang berminat dan mau. Begitu pula dengan upah pekerja yang tidak mematok harga atau honornya. Tidak boleh. Ya, dalam istiqjar harus ada kejelasan upah. Ya, dalam transaksi istiqjar mempekerjakan orang jika uh, mbak upahnya itu tidak jelas, maka ini istijar yang tidak sah, ijarah yang batilah. Harus ada kejelasan upah. Ini sehari itu e, kemudian e, kerja di rumah sehari itu berapa harus ada kejelasan. Kalau tidak transaksi ijarahnya tidak sah. Dan siapa yang melakukan transaksi yang tidak sah, dia melakukan satu hal yang haram. Meskipun kata Fuqaha Syafi'iyah, dia melakukan satu hal yang sahair dosa kecil. Dan dia telah melakukan satu hal yang haram. Lantas apa hak kemudian bagaimanakah hak orang tersebut? Hak orang tersebut ya dia berhak untuk mendapatkan ujratul misal upah standar di daerah tersebut untuk pekerjaan semacam itu. Namun ingat orang ini telah mereka telah terjumus dalam perbuatan yang haram. Ya, kalau kalau dia kemudian punya hak upah standar kalau begitu selesai, enggak selesai. Kalau begitu ya sudah selesai enggak masalah, upahnya upah standar kan. Nah. Namun ingat, standar ini muncul karena dia melakukan satu hal yang haram. Dan melakukan e, yaitu akad yang tidak sah. Akad yang tidak sah. Ada dosa. Meskipun ya hak manusia selesai dengan dikatakan bagi si, up, si pekerja tersebut upah standar. Kemudian telah diberikan padanya upah standarnya. Namun ya, hak Allah subhanahu wa ta'ala tidak selesai. Dia melakukan satu hal yang haram. Dikir pagi petang, apakah boleh dilakukan langsung setelah sholat asar? Insya Allah boleh. Apakah benar baru dimulai ba'dal maghrib? Tidak benar. Namun boleh ba'dal maghrib untuk orang-orang yang lupa atau karena aktivitas kesibukan dan kelewatan, maka boleh dibaca ba'dal maghrib. Apakah atasan di tempat kerja termasuk waliul amr iya. Termasuk waliul amr ya, ya, dalam pengertian dia punya hak untuk ditaati ya, dan tentu berkenaan dengan jam kerja dan berkenaan dengan pekerjaan. Ya, dia tidak ditaati secara mutlak ya, uh, kemudian ya, dia atasan kemudian nanti malam di rumah saya ada ini ada apa ada hajat tolong datang bantu-bantu ya ah, terus eh, itu enggak maka dia atasan walil amr dalam artian punya hak untuk ditaati, didengar dan ditaati dalam batas pekerjaannya. Jam kerjanya dan hal yang berkenaan dengan pekerjaannya. Eh, tidak kemudian ditaati secara mutlak. Kemudian nyuruh, ini pegel-pegel tolong pijiti. Ah. <laughs> padahal <laughs> nah, padahal pekerjaannya bukan masalah itu. Eh, kontak kerjanya, pekerjaan dia bukan hal itu. Maka wali amal ia itu dalam batas eh, dalam eh, dalam batas pekerjaannya, dalam batas jam kerja yang berlaku padanya. Bagaimana jika di tempat kerja ada sebagian atasan yang tidak menyukai kita? Ya tentu kalau perlu dilihat sebabnya. Jika sebabnya karena sebab yang tidak syar'i karena antum jenggotan atau apa ya biarkan saja. Doakan agar diberi hidayah. Apakah boleh kunut nazilah meskipun belum ada instruksi resmi dari pemerintah terkait dengan rohingnya? Ya, apakah kemudian kunut nazilah itu harus nunggu komando? Satu hal yang diperselisihkan oleh fukoha. Ya, satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama fikih. Hanabilah mengharuskannya. Seingat saya Hanabilah harus eh, mengharuskan harus berdasarkan instruksi pemerintah. Namun eh, pemerintah kita nggak ngurusi masalah semacam itu. Ya, ya, pemerintah kita nggak ngurusi masalah itu. Maka cukup dengan eh, pertimbangan takmir dan sebagainya kalau eh, atau jika kemudian ini dilimpahkan pada imam rotib maka pertimbangan imam rotib menilai perlu kunut nazilah silahkan kunut nazilah Apa yang jadi dalil tentang makrohnya bermainan ayunan? Mungkin ayunan yang makroh yang kemarin kita baca di Mulakhos al-Fiqih adalah ayunan yang bentuknya tali. Ini sebagaimana definisi yang kemarin kita bacakan. Adapun ayunan yang lebih aman karena orang itu tidak duduk di tali namun duduk di apa di ban atau duduk di papan dan sebagainya dan e, ayunannya bukan tali yang itu nanti boleh jadi e, patah atau kemudian putus namun besi dan dan <coughs> sebagainya yang itu safety gitu aman gitu maka insya Allah tidak mengapa. Uh, apakah ungkapan ini tidak boleh saat ditanya, kenapa kamu begini? kahanan cik. Eh, dalam batin karena kondisinya begini. Ya, jika kemudian yang dimaksud karena kahanan, karena keadaan itu bukan maksiat, ya, ya, mengapa kamu begini? Saya begini karena keadaan demikian, dan itu bukan maksiat maka insya Allah tidak masalah, karena menimbang keadaan Eh, saya harus kemudian eh, mbak tidak pernah lagi bisa aktif ngaji misalnya. Ya, kenapa? Karena keadaan. Kenapa? Karena orang tua sakit. Maka karena keadaan sekarang keadaan saya seperti ini nggak bisa uh, rutin lagi ngaji seperti dulu misalnya. Maka tergantung konteksnya lah. Yang jelas kalau itu bukan maksiat, ya pada dasarnya tidak mengapa. Bagaimana kamu menyikapi orang liberal yang zahir perkataannya kafir, bebas milik agama? Siapa yang berhak untuk meminta dia supaya bertobat? Bagaimana sikap seorang muslim? Yang berhak untuk meminta dia supaya bertobat penguasa. Karena penguasanya tidak ngurusi hal ini. Ya, maka tinggal kembali pada sikap kita masing-masing. Kita yakini dia dengan perkataannya dia adalah bukan seorang muslim. Ya, karena nyata-nyata dia mengucapkan perkataan yang merupakan kekafiran. Artinya jika dia meninggal dunia, jika tidak uh, mensolati jenazahnya, jika dan kita pun tidak mau bermakmum dengannya, ketika kita tahu betul dia adalah orang yang punya pemikiran semacam itu. Pertanyaan masalah ayunan sudah tadi. Terkait soal kodok sholat tadi apabila di luar keinginannya lebih dari empat hari apakah tiga hari pertama dikodok? Tidak, tidak dikodok. Cara mengkodoknya apakah sekaligus atau sesuai waktunya masing-masing? Sekaligus. Di atas menerus ini subuh duhur, ya, asar merib isya hari pertama subuh duhur, asar merib isya. Ya, mau diselesaikan jam itu juga ya tidak mengapa. Hukum darah hewan kurban. Apakah termasuk najis? Dan harus dihilangkan saat terkena pakaian. Bagaimana dengan ya, darah yang nah, darah yang muncrat, memancar, ya. adalah darah yang najis, maka wajib dibersihkan. Ya. Ya tentu wajib itu wajib dibersihkan manakala dipakai untuk sholat. Kalau pakaian tersebut mau dipakai untuk sholat, ya pakaian yang kena darah muncrat dari penyembelihan hewan kurban itu ya harus dibersihkan semaksimal mungkin. Bolehkah ungkapan puitis kepada suami atau istri cintaku padamu abadi? Tidak nah, tahu masa depan. <laughs> Tidak tahu masa depan. Kita tidak tahu masa depannya. Eh? Eh, sebab Sebab-sebab uh, eh, datanya benci dan cinta tidak di tangan kita. Maka memastikannya itu satu hal yang tidak tepat. Ya. Ini ya, satu hal yang tidak tepat. Boleh jadi nanti di masa depan, lima tahun lagi atau apa dia melakukan hal yang membuat hilangnya cinta. Nah, gimana mau kita katakan cinta kita abadi? eh, apakah 6 atau 60 atau 63 km itu jarak safar? Jawabannya bukan. Jarak safar sebagaimana pendapat jumhur ulama adalah 70-an kilo atau 80 kilo. Ya demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa qad wa alhamdulillahi alamin.